النار Muslimin wal Muslimat rahimani wa rahimakumullah Pada kesempatan yang mulia ini Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa bermajelis di tempat yang mulia ini. Ada sebuah pembahasan yang penting untuk kita ingatkan kepada saya pribadi dan juga seluruh kaum muslimin. Sebuah pembahasan yang kita perlu memperhatikannya. <clears throat> Yaitu terkait dengan ya upaya kita untuk menyelamatkan diri kita, membersihkan diri kita dari berbagai macam bentuk kezaliman. Ya. Kita berharap kepada Allah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dunia ini dalam keadaan kita diselamatkan dan diampuni dari kezaliman-kezaliman. Dan adalah para nabi, para rasul mereka sangat bersemangat untuk selamat dari kezaliman Ya. Berdoa kepada Allah memohon diselamatkan dan diampuni dari berbagai kewaliman adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam beliau memohon kepada Allah azza wajal ampunannya maghfirahnya ketika beliau terjatuh kepada kewaliman ketika beliau berada di sorga, di jannah, dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendekati, ya, memakan ya, salah satu pohon atau buah di jannah. Kemudian beliau terjatuh kepada kezaliman. Beliau pun berdoa kepada Allah memohon agar diampuni. Dalam doa beliau, Rabbana zalamna anfusana Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Iya, demikian Nabi Adam berdoa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wahai Rabb kami, zalamna anfusana. Kami telah menzalimi diri kami ya Allah. Wa illam taghfir lana kalau engkau tidak mengampuni kami watarhamna kalau engkau tidak merahmati kami sungguh kami ya Allah akan termasuk orang-orang yang rugi orang kalau menghadap Allah dalam keadaan tidak diampuni dari kezaliman sungguh dia dalam keadaan rugi ya Demikian pula Nabi Yunus alaihi salatu wassalam.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 para nabi, itu para rasul Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, seorang yang ya, paling mulia dari kalangan para nabi, para rasul telah mendapatkan ampunan dari Allah, telah mendapatkan jaminan dari Allah. Beliau senantiasa memohon ampunan kepada Allah. Beristighfar dalam sehari lebih dari 70 kali. Seratus kali beliau beristighfar. Naam. Beliau mengajarkan untuk kita membaca doa Sayyidul Istighfar di waktu pagi, di waktu petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. أعوذ min من ma sana'tu صنعت bin لك بنعمتك وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا illa ant. Iya. Beliau berdoa kepada Allah. Wa abu ubi dzambi, ya Allah aku mengakui dosa-dosaku ya Allah. Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam keadaan beliau diampuni dosanya, maksum. Tapi demikianlah kesempurnaan penghambaan beliau kepada Allah kesempurnaan beliau di dalam merendahkan dirinya di hadapan Allah azza wajal ya, serendah-rendahnya menghinakan diri kepada Allah ya memang sudah seharusnya seorang hamba demikian yang paling sempurna dalam penghambaan kepada Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Ya Allah, aku mengakui betapa banyak nikmatmu yang engkau berikan kepadaku semua nikmat dari engkau ya Allah dan aku mengakui betapa banyaknya dosaku ya Allah faghfirli ampunilah aku ya Allah fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant sungguh tidak ada yang bisa memberikan ampunan atas dosa-dosa kecuali engkau ya Allah jadi kepada siapa lagi ya Allah kalau bukan kepada engkau aku mohon ampunan iya yeah. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah bagian yang kita hendaknya berusaha selalu berupaya agar diselamatkan dari kezaliman-kezaliman itu. Upaya kita ini dibatasi dengan waktu yaitu ajal. Ya sebatas itu upaya-upaya kita, selebihnya sudah. Ya. Naam tidak lagi diterima istighfar. Kita tidak bisa beristighfar lagi sesudah kematian. Nah. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah, itulah yang diajarkan oleh para nabi, para rasul ya. Agar kita berusaha menyelamatkan diri dari berbagai macam apa? kezaliman. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari rahimahullah dan Al Imam Muslim. Ya bahwasanya kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Qala Rasul alaihi salatu wassalam Nabi alaihi salatu wassalam bersabda al-zulmu zulumatu yaumal qiyamah al-zulmu kezaliman itu semua kezaliman adalah zulumatu kegelapan-kegelapan yaumal qiyamah pada hari kiamat. Ya. Ketaatan kepada Allah adalah cahaya. Tauhid adalah cahaya. Ya. Sunnah juga cahaya. Ya. Sebaliknya asyirk billah azza wa adalah zulumat. al bida wal ma'asi juga zulumat, kegelapan-kegelapan dan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal ya diselamatkan oleh Allah dikeluarkan dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun Sesungguhnya orang-orang yang beriman wali-wali mereka adalah Allah. Allah Subhanahu wa taala adalah wali penolong orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Allahu jalla wa ala mengeluarkan orang-orang yang beriman Minal zulumat dari kegelapan-kegelapan ilan nur kepada cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Adapun orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah taghut. Mereka dikeluarkan dari cahaya menuju kegelapan-kegelapan. Karena mereka terjatuh kepada kezaliman, kezaliman, kezaliman, kezaliman. Ya, kezaliman adalah kegelapan. Qala Rasul alaihi salatu wasalam Nabi mengatakan az-zulmu Zulmatu, yaumil yaumil qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari apa? Kiamat. Naam. Wabillahi taufiq. Bismillah. <clears throat> Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Maka wajib bagi kita ketika ingin selamat dari kezaliman juga harus menuntut ilmu belajar tafakuh fid agar kita bisa mengerti kezaliman itu ya bagaimana mungkin kita akan selamat dari kejelekan ketika kita tidak faham kejelekan tersebut ya bagaimana kita akan selamat dari semua kejelekan kalau kita hanya memahami sebagian kejelekan dan tidak mengerti kejelekan-kejelekan yang lain. Iya. Sehingga memang betul Nabi kita Ali salatu wassalam memerintahkan kita untuk terus menuntut ilmu. Mempelajari Al-Quranul Karim, mempelajari sunnah Nabi Ali salatu wassalam agar mengerti tentang kezaliman. Untuk kita selamat dari kezaliman itu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah. Dan hanya Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi Ali salatu wasallam saja yang menjelaskan tentang kezaliman. Ya. Seorang tidak akan mendapatkan ya, penjelasan tentang kezaliman yang benar kecuali dari Al-Quran was sunnah dengan pemahaman salafun salih. Ya. Diterangkan oleh para ulama rahimahumullah Ya. bahwasanya dalil-dalil Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Ali alaihi Wasallam menunjukkan bahwasanya kezaliman itu yang demikian banyak itu terbagi menjadi tiga. Kezaliman itu ada tiga. Iya. Yang pertama ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah kezaliman yang la yaghfiruhullah. Kezaliman yang Allah tidak mengampuni kezaliman itu. Az-zulmu alladhi la yaghfiruhullah. Kezaliman yang Allah tidak mengampuninya. Tidak diampuni oleh Allah. yaitu asyirik billahi azza wajal. Syirik kepada Allah azza wajal. Ini kezaliman yang Allah tidak akan mengampuni. Yakni tidak Allah ampuni seandainya seorang mati dalam keadaan belum bertobat. Adapun ketika dia mau bertobat di dunia, Dosa sebesar apapun, walaupun itu syirik billahi azza wajal, syirik kepada Allah, kalau seorang bertobat di dunia, ya, mati dalam keadaan sudah bertobat, maka dosa sebesar apapun diampuni oleh siapa? Allah azza wajal. Yang dimaksudkan di sini dosa yang tidak Allah ampuni adalah dosa kesyirikan yang seorang tidak meminta ampun kepada Allah sampai matinya. Tidak bertobat kepada Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ya, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'." <clears throat> Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru tidak mengampuni Ayushroka bihi tidak mengampuni seorang yang mensekutukan Allah. Dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah. Wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Adapun dosa-dosa yang lain selain syirik, selain kemurtadan, ya. Kalaupun seorang belum bertobat kemudian dia mati, masih ada kemungkinan untuk dia mendapatkan ya ampunan ya. dan mesti akan mendapatkan ampunan walaupun harus masuk dulu ke dalam apa neraka selama dia masih muslim tapi kalau dosanya itu sudah syirik billahi azza wajal syirik kepada Allah azza wajal orang mati tidak bertobat maka tidak ada jalan lagi untuk mendapatkan ampunan dari Allah azza wajal ya Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah wajib bagi kita untuk terus berusaha. Wajib bagi kita untuk menjauhkan diri dari kesyirikan. Wajib bagi kita untuk mengenal segala macam bentuk kesyirikan. Dan kita meninggalkannya. Nabi telah menjelaskan tentang kesyirikan sejelas-jelasnya. Syirik bisa dalam bentuk lesan Syirik bisa dalam bentuk kolb, keyakinan. Syirik bisa dalam bentuk apa namanya? perbuatan. Ya. Jadi yang namanya syirik itu bukan hanya sujud kepada patung. Ya. Iya, sujud kepada patung syirik billahi azza wajal. Ini perbuatan. Ya. Atau menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk Nyai Roro Kidul, menyembelih untuk Dewi Sri, menyembelih untuk syaitan, menyembelih ya atas permintaan dukun untuk syaitan ini syirik akbar syirik besar mukhrijun minal millah mengeluarkan dari agama pelakunya ya murtad karena ini semuanya ibadah yang seharusnya untuk Allah Subhanahu wa taala menyembelih itu ibadah Allah berfirman ya Allah berfirman Fasalli li rabbika wanhar. Salat salatlah engkau wahai Nabi untuk Rabbmu. Wanhar dan sembelihlah juga untuk Rabbmu. Jadi menyembelih itu untuk Allah Azza wa Jalla. Lesan mengucapkan bismillah. Allahu Akbar. Lesan ini mengucapkan bismillah. Dan hati juga harus meniatkan untuk Allah. Dua-duanya harus. Walaupun mengucapkan bismillah, namun hatinya ini sembelahan, sembelihan untuk mengagungkan Nyai Roro Kidul. Ini syirik akbar, syirik besar. Ya. Apalagi terkumpul hatinya meyakini dan mengagungkan Nyai Roro Kidul, ya, mengagungkan Dewi Sri atau yang lainnya, takut khawatir dengan jin, setan, memang persembahan untuk itu. Kemudian lesannya juga mengucapkan untuk selain Allah dengan nama fulan, nama jin, nama syaitan, ini contoh syirik akbar, syirik besar. Yaitu memberikan ibadah yang seharusnya itu haknya Allah diberikan kepada selain Allah. Sujud untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jal. Atau dalam bentuk lesan, dalam bentuk lesan seperti berdoa untuk selain Allah. Ya, berdoa kepada selain Allah. Berdoa itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla Coba lihat doa-doanya para nabi, doa-doanya para rasul, semuanya mintanya kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, minta kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mintanya kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mintanya juga kepada Allah. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Mintanya kepada Allah. Kalau sudah mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minta kepada aulia, wali-wali yang sudah pada mati. Ya wali Aidarus, ya wali fulan, ya wali fulan. Doa kepada selain Allah Azza wa Jal hadza syirkun billah. Ad-du'a huwal ibadah. Rasul mengatakan doa itu ibadah. Lah kalau doa itu ibadah, untuk siapa ibadah itu? Kan hanya untuk Allah. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi ibadah itu hanya kepadaku, yakni kepada Allah. La ilaha ghairi. Bukan untuk yang lain. Dan itulah makna kalimat la ilaha illallah. La tidak ada. Ilaha sesembahan yang hak untuk diibadai illallah kecuali Allah. Jadi doa itu hanya untuk Allah. Ya. Jangan malah lewat tempat yang dia takuti, dia katakan ada yang bau reksa, ada yang katanya di situ ada penjaga, ya, minta tolong kepadanya. Aku berlindung hmm, dengan penguasa lembah ini dari gangguan kaumnya. Ini syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti itu dulu kebiasaan orang-orang musyrikin kalau melewati lembah ya yang mereka anggap di situ ada penguasanya. Ini selain Allah ya. A'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi aku berlindung dengan yang bau reksa dari tempat ini dari gangguan tentaranya dari gangguan pasukannya dari gangguan ya rakyatnya. Wabillahi taufik. Ini syirik kepada Allah. Ta'awud minta perlindungan itu kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan demikian. Qul a'udzu bi rabbin nas. Katakanlah wahai Nabi, a'udzu. Namanya ta'awud itu kepada siapa? Rabbin nas. Robnya manusia, Allah subhanahu wa ta'ala. Kul bi Rabbil Falak Minta perlindungan kepada Rabbil Falak Allah Jalla wa'ala. Ini syirik dalam bentuk lesan. Berdoa untuk selain Allah Azza wa Jalla. Syirik bisa juga dalam bentuk keyakinan, i'tiqad, keyakinan. Ya. Seperti meyakini ada selain Allah yang tahu perkara yang gaib. Itu syirik billahi azza wajal. Itu paranormal, punya tahu, punya ilmu gaib, ngerti perkara yang gaib, bisa tahu masa depan orang. Ini syirik. Menyekutukan Allah, menyamakan makhluk dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya hanya Allah saja yang tahu perkara yang gaib. Tidak ada orang yang tahu apa yang akan dilakukan besok hari. Tidak ada orang yang tahu di bumi mana dia akan mati. Tidak ada orang yang tahu tentang hujan. Tidak ada orang yang tahu tentang apa? Ajal. Tidak ada yang tahu. Kemudian ada orang mengatakan saya tahu ya atau meyakini fulan fulan fulan itu orang-orang pinter ngerti perkara yang gaib keyakinan itu adalah keyakinan syirik. Karena dia menyamakan makhluk dengan siapa? Allah. Yang namanya syirik kan itu, menyamakan makhluk dengan siapa? Allah. Iya. Dan berbagai macam jenis kesyirikan sangat banyak. Intinya tugas kita adalah belajar mengerti tentang hakikat syirik billahi azza wa Jal. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang saya sebutkan tadi semuanya syirik-syirik akbar, syirik besar. Eh, yang menjadikan seorang murtad keluar dari agama Islam. Di sana ada syirik yang kedua, jenis yang kedua yaitu syirik asghar, syirik kecil. Dikatakan kecil bukan karena dosa ini kecil, tidak. Ini tetap dosa besar yang sangat besar. Ya, namun dikatakan kecil karena tidak mengeluarkan dari apa? Islam. Tidak mengeluarkan dari Islam. Seperti misalnya keyakinan tentang burung, tatoyur. Ya. Kalau ada suara burung ini, ini tanda binasa, apa sial. Ya. Kalau seorang sedang safar tiba-tiba ada ular lewat di depannya, ini juga sial. Ada orang sedang safar naik motor, naik mobil, kemudian nabrak kucing, kemudian dia takut. Nah, jangan-jangan saya akan sial. Yang memberikan kebaikan, kebahagiaan itu siapa? Kan Allah. Harusnya hati kita ini tergantungnya kepada Allah, bukan kepada kucing. Kepikiran terus. Ya Lo apa kaitannya antara kucing dengan nasibmu? Nasib kamu itu di tangan Allah. Ya. Ya. Wabillahi taufiq. Ini syirik asghar. Dan yang lainnya tentunya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya, bersumpah dengan nama selain Allah. Ya. Demi Ka'bah, demi Husain, demi Hasan. Ya. Ya, ini bersumpah dengan nama selain Allah juga syirik asghar. Dan kita diperintahkan oleh Nabi kita untuk berdoa agar selamat dari kesyirikan dengan doa yang diajarkan oleh beliau kepada sahabat Abu Bakar. Ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma ya Allah inni bika aku berlindung kepadamu dari aku berbuat syirik. Allahumma inni bika an usyrika bika wa ana a'lam dalam keadaan saya tahu ya Allah wa astaghfiruka lima la a'lam dan aku mohon ampunan kepadamu ya Allah dari yang aku tidak tahu berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari kesyirikan semuanya. Ya. Kemudian kita masuk pada jenis kezaliman yang kedua. Kezaliman yang kedua <clears throat> adalah az-zulmu, kezaliman yang la yatrukuhullah. Kezaliman yang Allah tidak biarkan. Allah tidak membiarkan. Yakni ya, tidak begitu saja Allah ampuni. Ya ini dosa diampuni oleh Allah, namun Allah tidak begitu saja mengampuni. Kenapa demikian? Karena kezaliman kezaliman ini terkait dengan hak orang lain. Kezoliman seseorang ya kepada saudaranya. Ya dia masih muslim. Dosa itu tidak menjadikan dia kafir, jadi tidak mungkin kekal di dalam apa? neraka. Tetapi dosa itu ya terkait dengan hak-hak orang lain, maka Allah tidak membiarkan ya, begitu saja akan dikisos oleh Allah. Ya. <clears throat> Seperti misalnya seorang ya mengambil batas tanah seseorang Baik. Masih lama ya? Mungkin 10 menit lagi selesai kan? Ya, kan? Ya. Baik. Ya. <clears throat> ya, kadang ada jam yang tidak cocok ya kan? Ya, ini belakang kita. Ya, baik. <clears throat> Lanjut ikhwan. Seorang mengambil batas tanah orang lain patoknya digeser atau bukan geser patok tapi apa namanya buat galengan baru ya kan dikikis terus diambil pindah sini akhirnya ngelebar ya wabillahi taufik mencuri hartanya orang dengan berbagai macam bentuk pencurian ya kelas tinggi atau kelas rendah ya kan Nah, macam-macam bentuk pencurian itu, mengambil harta orang lain, hak orang lain. Al-ghibah, mengghibai saudaranya. Atau membunuh. Ya. Atau menjatuhkan nama baik seseorang. Menuduh berzina, qadaf. Ya, padahal tidak. Ini kezoliman-kezoliman yang terkait dengan apa? Orang lain. Nah, kezaliman-kezaliman ini dikatakan oleh para ulama adalah kezaliman-kezaliman yang layat rukuhullah. Tidak Allah biarkan, tidak Allah lepas begitu saja. Ya. Akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hak kita itu akan dikembalikan nanti pada hari kiamat. Jangan merasa seneng punya rumah mewah hasil penipuan. Ya. Punya mobil merah kok merah? Ya merah warnanya dan mewah memang ya, ya. Kalau merah plat merah ya kan ya. Ya. ya. ini kadang orang berbangga dengan itu semuanya. Ya, hasil penipuan, hasil perampasan, macam-macam. Ya seakan-akan dia orang yang nyaman hidupnya. Ya, sebentar lagi. Tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan dibiarkan. Orang yang terzalimi akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Sampai dikisahkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam tentang adanya orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat. Nabi bertanya kepada para sahabat, Atadruna manil muflis? <clears throat> Tahukah kalian siapa orang yang muflis, orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan al muflis sufina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kita itu adalah orang yang dia tidak punya dirham, uangnya habis, wala mata, barang dagangannya juga sudah tidak ada. Itulah bangkrut. Ya. Kata Nabi Ali Wasallam, bukan itu yang saya maksud. Tetapi orang yang bangkrut itu, kata Nabi Ali Wasallam adalah orang yang datang pada hari kiamat, <clears throat> datang menghadap Allah pada hari kiamat dengan membawa amalannya. Ya. Membawa amalan solatnya, membawa amalan zakatnya, membawa sodakohnya, membawa puasanya, membawa tilawatul Qur'annya membawa amalan-amalan yang banyak. Tetapi ketika di dunia wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza tetapi ketika di dunia dia kerjaannya adalah syatama hadza mencela mencerca saudaranya Wa qadhafa menuduh saudaranya berbuat zina. Fulan itu berzina. Ya. Taib. Tidak ada bukti. Wa qadhafa Wa akhadha mala hadha mengambil hartanya saudara, mengambil harta saudaranya. Ya. Wa safaka dama mencurahkan darah saudaranya fayu'khadhu hasanatuhu maka diambillah kebaikan dia ini inilah kisos pada hari kiamat pembayaran pada hari kiamat bukan dinar bukan dirham ya bahkan seandainya manusia itu punya ya dunia ya seandainya orang itu punya dunia dan seisinya ya dia ingin menebus dirinya dengan itu semuanya Ya. Ya. Kenapa tidak sekarang? Ya. Kenapa tidak sekarang? Kita sekarang di dunia tidak mungkin bisa mengumpulkan dunia dan seisinya, ya. Apa antum punya cita-cita atau punya harapan sebelum mati menguasai Purbalingga semuanya, tanah antum semuanya, ya, sertifikat tidak mungkin. Tidak usah sedunia. Ya. Tanah satu desa pun kayaknya tidak mungkin. Ya. Iya. Kalau kita punya tanah satu desa juga pusing juga, ya kan? Ya, semua punya kita, akhirnya semuanya pada pergi, kita tinggal sendiri di desa. Nah, mau apa coba? Ya, ya. Malah susah. Ya. Mau beli tidak ada warung, ya kan? Ya. Mau cukur tidak ada tukang cukur, ya kan? Ya. Nah, sepeda ondelnya rusak, ya, tukang bengkelnya sudah pergi karena tanahnya kita beli. Susah ndak ya seperti itu? Nah, belum tentu orang tanahnya luas itu seneng ndak mesti ya kan. Ya. Ya. Yani nanti pada hari kiamat ini orang-orang yang ya masuk dalam neraka, orang-orang yang orang-orang kafir, seandainya punya dunia semuanya itu, dia rela untuk apa namanya? Ya, rela untuk menggantikan dan menebus karena saking beratnya siksa. Tapi itu pun tidak mungkin. Tak mungkin. Nah sekarang kita di dunia hanya diminta oleh Allah untuk membebaskan diri kita dari api neraka dengan sesuatu yang mudah. Dengan tauhid, mentauhidkan Allah. Menyelamatkan diri kita dari syirik. Masuk dalam agama Islam. Kul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Bahkan Nabi mengatakan, Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan separuh korma. Ya subhanallah, betapa besarnya karunia Allah. Kembali pada pembahasan. Orang ini ya membawa amalan yang banyak. Membawa amalan yang banyak. Namun dia berbuat zalim di dunia. Diambillah kebaikannya, ya. Kisos itu dengan amalan, bukan dengan harta. Tidak punya harta, tidak ada apa-apa. Ya. Nah, diambil kebaikannya, diberikan kepada orang yang dizolimi. Ada lagi yang dizolimi, diambil lagi kebaikannya. Terus sampai habis. Hatta sampai habis hasanatuh kebaikannya. Ternyata masih saja ada orang-orang dizolimi. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Masih ada yang dizolimi. Tidak punya lagi kebaikan. Terus bagaimana? Diambil kejelekannya. Ya. Orang itu mesti punya kejelekan, ya kan? Ya. Diambil kejelekannya, diberikan kepada orang ini. Yang tadinya membawa amalan yang banyak, berubah menjadi kejelekan-kejelekan. Dimasukkan dalam neraka Allah Azza wa Ya. Allah Maha Adil. Ya. Tidak akan membiarkan. Ya. Tidak akan membiarkan hambanya yang terzalimi kecuali akan dibela oleh Allah. Diselesaikan urusannya. Ikhwatul kiram rahimanu rahimakumullah sampai disebutkan dalam hadis Allahu Jalla ala membangkitkan hewan, ya, kambing yang dulunya di dunia tidak bertanduk, didolimi saudaranya yang punya tanduk. Di hari kiamat dibangkitkan ini, hewan-hewan ini, yang tidak punya tanduk dikasih tanduk oleh Allah, diperintahkan untuk membalas. Dilihat oleh manusia. yakni keadilan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditegakkan kisos, antara hewan-hewan itu kemudian ya mereka hewan-hewan tadi berubah lagi menjadi tanah di saat itu orang-orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba duhai seandainya aku hanyalah tanah saja tidak ada azab lagi namun tidak seperti itu ya Inilah kezaliman yang Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkannya. La yatrukuhullah, tidak dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, la yambagi li ahlil jannah an yadkhulal jannah wa ahadun min ahlin nar yatulubuhu bimadlamatin. Tidak mungkin seorang penduduk sorga masuk ke dalam sorga, tidak mungkin selama masih ada penduduk neraka yang dilolimi dan belum selesai urusannya. Ini ahlu sorga. Yang dia jelas mendapatkan kemuliaan, tapi tidak mungkin masuk sorga. Sementara masih ada yang didolimi, ya, yang dia adalah ahlu anar, ahli neraka. Adil Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya juga demikian, orang tidak akan masuk dalam neraka sebelum urusan dia dengan orang yang di sorga ini selesai. Iya. Yeah. Terus bagaimana ma'asyiral muslimin? Kezaliman yang kedua ini, ya. Taib, kalau kita masih mendapatkan kemungkinan untuk menyelesaikannya di dunia, selesaikan di dunia. Ya. Yang mengambil harta orang, pura-pura hutang, kemudian ternyata tidak dibayar. Ini kezaliman. Ya. Taib. Yang dia mengambil sertifikat orang, ya, diganti nama dengan cara licik akhirnya menjadi punya dia, kembalikan. Batas-batas tanah yang dia geser, kembalikan. Para ulama mengatakan ketika membahas tentang syarat-syarat taubat, kalau dosa itu terkait dengan hak orang lain, maka ditambah syarat yang ketiga. Afan syarat yang keempat. Syarat yang pertama adalah seorang menyesal melakukan dosa tadi. Yang kedua dia meninggalkan dosa tersebut. Syarat yang ketiga dia berazam bertekad tidak mengulangi lagi. Dan syarat yang keempat jika dosa itu terkait dengan orang lain minta dihalalkan. Kalau dihalalkan alhamdulillah. Kalau tidak kembalikan. Ya. Ada dikisahkan ya, ini orang bercerita sendiri Dulu dia maling, dia sering maling ayam. Tetangga-tetangganya tidak ada yang lolos dari apa namanya kerjaan dia, ngambil ayamnya banyak semua namanya. Ya, memang terkenal ini namanya. Setelah itu tobat dia, bingung juga tobat gimana ini tetangga saya semua jadi korban. Ya. Akhirnya didatangi satu-satu. Ya. Pak, dulu ayam bapak itu saya yang ngambil namanya. Mohon maaf sekali namanya. Sudah siap kalau suruh ganti. Ternyata para tetangga itu malah syukur, alhamdulillah kowe wis tobat, ya kan. Dimaafkan, sudah apa-apa sudah. Ya, tambah semangat minta maaf pada yang lain, ya kan. Ya. Ke yang lain minta maaf lagi. Nah, itu dulu ayam sak kandang-kandangnya saya yang ngambil, ya kan. Dimaafkan lagi. Nah, dimaafkan lagi. Nah, ya. ya. Seneng, ya kan. Ya. Ya, itu jelas yang dicuri tetangga-tetangganya emang ya, emang sudah tahu ini. Ya. Minta maaf, selesai. Nah kalau sudah tidak tahu Ustaz bagaimana yang didolimi sudah tidak tahu kemana, saya tidak ngerti. Saking banyaknya orang yang saya copet. Ya, ya. Dari bis yang ngecek-ngecek sampai bis yang kelas tinggi sudah saya berhasil. Sampai rumah itu penuh dengan dompet Ustaz. Ya. Ada seribu dompet mungkin di rumah. Oh, ya. Bingung nyari seribu orang itu. Ya, ya. ya sudah, antum baik-baik banyak bertobat pada Allah Azza wa Jalla, memperbanyak kebaikan sudah. Tidak mampu sudah. ya banyak berbuat baik, banyak berbuat baik, menyesal, ya. Tidak mampu lagi dia mencari siapa yang dia zalimi. Ya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, tersisa jenis kezaliman yang keberapa? Yang ketiga. Yaitu kezaliman seorang hamba ya. Ya, bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah. Maka ini tahtal masyiah, di bawah masyiahnya Allah dosa-dosa yang dia lakukan selain kesyirikan, selain kemurtadan, selain kekafiran, dan dosa itu tidak ada kaitannya dengan apa? Orang lain, maka ini di bawah masyiah Allah, kehendaknya Allah. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni. Jika Allah berkehendak, Allah mengadab dia dulu, kemudian dimasukkan ke dalam apa? Surga. Insya'a adzabah, jika Allah menghendaki Allah akan adab dia, insya'a ghafaralah. Jika Allah berkehendaki Allah ampuni dia. Seperti misalnya <clears throat> ya, seorang musbil, musbil ini kan dosa. Ya. Menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Ada haram musbil. Ya. Taib. Atau yang lain misalnya ya. Cukur dengan model yang diharamkan, qaza. Ya. Taib. Model mohak gitu ya. Nah, mohak. Nah ini kundul habis yang ini apa namanya, ya, sudah. Ya. Kalau tidak cukur semuanya ya biarkan semuanya ya. Jangan masalah ngetren atau enggak, lihat secara syar'i boleh atau tidak. Nah, contoh yang lain, minum khamer, ini kan dia sendiri. Ya, minum khamer. Mabuk-mabukan, ya. Ya. Taib. Membaca yang haram-haram, Ya. Melihat yang haram-haram itu antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah makan babi, ya, makan darah, ya. darah yang haram tentunya ya, karena ada darah yang apa halal. Ya. Darah yang haram ya, ya adalah adam al masfuh, darah yang memancar ketika seorang nyembelih, ya ayam sor nah itu yang keluar itu darah yang masfuh menyembelih kambing sor itu darah yang masfuh adapun darah-darah yang tersisa di mana di daging kan masih ada jelas itu namanya itu bukan darah masfuh ya bukan damun masfuh ya atau hati hati kan dalamnya juga apa namanya ya itu juga darah juga ini yang ini tidak masalah ya makan darah atau istilah orang Jawanya didih saren ya kan kalau tidak didih ya saren itu namanya namanya. Ya. Katanya untuk tambah obat atau tambah darah namanya. Bukan tambah darah itu namanya. Nah, tambah dosa, ya kan. Bukan tambah darah itu tambah dosa. Ya. Nah, tambah penyakit. Itu terkumpul di situ penyakit yang banyak. Memang diperintahkan untuk dikeluarkan karena itu mafsadah. Itu darah yang kotor, darah yang merusak. Tidak baik kok malah diyakini sebagai apa namanya ya kesehatan nanti ya, ya kayak tahu itu katanya ceritanya ya nah habis waktunya masih lama nah, menit Hah? 10 menit nah, ya. ditambah-tambah terus ya tadi ya, ya. ya katanya ya tambah lagi nih ya Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Nah. Demikianlah tugas hidup kita ma'asyiral muslimin. rahimani rahimakumullah. Ya. Para ulama rahimahumullah ya. Mengingatkan kita semuanya untuk ya mengenal kezoliman-kezoliman dan kita juga perlu belajar kezaliman-kezaliman. Di antara para ulama yang menulis buku-buku ya, yang mungkin perlu untuk kita pelajari. Sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, ya, kitab yang berjudul Al-Kabair. Dosa-dosa Besar. <clears throat> Itu contoh. Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ini sebuah buku ya, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi, salah seorang ulama Syafi'iyah. Yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Lebih dari 70 dosa disebutkan oleh beliau. Ya. Nah, dari yang termasuk jenis yang tadi yang pertama tadi, yang tidak diampuni oleh Allah. Ya. Semua tiga kezaliman itu ada disebutkan dalam kitab ini. Ya. Ya, yang beliau mm, apa namanya melihat dalil-dalil menunjukkan bahwasanya dosa-dosa itu adalah dosa-dosa besar. Syirik, sihir, ya. Ini contoh dosa yang tidak Allah apa? ampuni. Ya. Syirik, sihir. Ya. Kemudian memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim. Ini jenis dosa yang apa tadi? Yang pertama atau kedua? Kedua. Ya karena terkait dengan hak orang lain. Ya. Taib. Kemudian riba, ya. riba juga demikian terkait dengan harta orang lain, zalim atas orang lain. Ya. Subhanallah banyak sekarang ini ya bentuk-bentuk riba yang orang menganggap itu hal biasa, bukan riba kata mereka. Ya. Padahal itu riba. Hutang dengan gadai. Nah itu ceritanya demikian. Gadai itu tidak masalah sebenarnya boleh. Ya. Gadai itu boleh sebenarnya. Ya. Saya pinjam uang, Mas pinjam uangnya, ya. piro 10 juta. Ya ini 10 juta. Tapi tolong sawahmu kok gade ake Minta agar sawah saya dia apa? Gadaikan. Ya. Nah, maksudnya apa sebenarnya gade itu sih? gade itu adalah agar yang meminjamkan uang itu tenang, uangnya itu akan selamat, itu aja. Ya. Di saat jatuh tempo kemudian kok tidak bisa membayar, maka dijual itu tanah untuk melunasi. Kalau ada sisa kembalikan. Itu maksud dari apa? gade. Ya. Nah sekarang ada model dia menggadekan apa namanya? Minta gadean sawah. Nanti setelah itu ya sawahnya diolah. Pokoknya sebelum kamu lunas utangnya saya garap. Saya garap ini. Ya. Nah, ini yang pinjam 10 juta ngos-ngosan ya kan, tidak ada lagi lahan untuk apa namanya usaha. Setahun tidak lunas, dua tahun tidak lunas, tiga tahun tidak lunas. Ini yang minjemi duit, ngolah terus apa namanya tanahnya. Hasil 10 juta keluar, 20 juta keluar, 30 juta keluar. Riba itu. Riba itu namanya. Karena dia telah mengambil manfaat dari utang tadi. Ya. Tidak iya, boleh diolah oleh dia. Kalau mau mengolah, boleh. Tapi dengan cara apa? Sewa. Disewakan dengan harga yang wajar. Harganya pun adalah harga apa? Harga yang wajar. Bukan karena dia meminjami uang kemudian lebih murah. Kalau lebih murah, seperti ini. Ya. Ya. Biarkan dikerjakan oleh yang apa namanya, yang punya. Ya. Seperti itu namanya. Yang lebih parah lagi, ya, isi perjanjiannya kalau dalam waktu 10 tahun tetap tidak bisa bayar, padahal sudah diolah sama dia, tanahnya itu menjadi hak siapa? Ya, yang minjami duit. Ini lebih parah lagi. A'udzubillah min dzalik. Di tengah masyarakat ini dianggap biasa. Syirik bahkan juga dianggap apa? Biasa. Nasallallahu alaihi wasallam dan saya nasihatkan kepada antum semuanya. Ya. Kita berbicara seperti ini mudah. Ya. Di masjid, ya. di tempat orang yang memang ya datang untuk belajar, enak. Ya, kan. Sekarang permasalahannya bagaimana agar nasihat-nasihat ini bisa sampai keluar. Bisa sampai keluar. Harus berpikir, ikhwan. Jangan hanya sudah ngaji, sudah ngerti, ini tohid ini syirik, tidak cukup. Saya dan anda semua yang punya tanggung jawab. Ya. Bisa dengan berbagai cara, menyebarkan tulisan-tulisan yang sederhana, ringkas, disebarkan kepada keluarga, audio ya. audio-audio yang seperti ini, ya, yang menjelaskan tentang tauhid, syirik, ya, dikemas bagaimana, sebarkan seluas-luasnya, sampaikan ke keluarga, Barangkali antum punya grup-grup di keluarga, ya sebarkan tengah mereka. Ya. Iya. Tugas kita semuanya. Hmm. Dan kita meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar ini zalim juga kita. Ya, wong kita tahu banyak kemungkaran di sekitar kita, kita tidak berusaha. Wallahi ikhwan, harus berusaha. Harus ada usaha, harus ada tekad. Jangan kemudian berhenti di sini kita belajar, selesai di masjid, sudah. Bagaimana ilmu itu disampaikan kepada yang lain. Mungkin kita tidak bisa menyampaikan dengan lisan, dengan tulisan. Menyebarkan tulisan-tulisan yang bermanfaat, yang ringkas-ringkas saja. Ya. Menyembelih untuk selain Allah adalah kesyirikan. Dalilnya adalah ini. Berkata Imam Syafi'i, berkata, sudah beberapa baris saja sebar. Ya. Menyembelih untuk Nyai Roro Kidul, syirik, akbar, dan seterusnya, sebar. Ya Ya, biar orang tahu, biar orang mengerti. Ya. Nah, jangan tinggal diam, jangan berpangku tangan. Ya. Inilah tugas kita semuanya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan karunia kepada kita semuanya untuk selamat dari berbagai macam kezaliman. Baik kezaliman yang tidak Allah ampuni atau kezaliman yang tidak Allah biarkan atau kezaliman seorang hamba ya bainahu wa bainallah dia mendzalimi dirinya sendiri ya semoga Allah azza wa jalla memberikan kita keselamatan dari semua jenis kezaliman rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin alaikum warahmatullahi wabarakatuh